harus benar-benar memahami visi keluarga muslim. Maka sebagaimana tertera di dalam layar ini telah kita berikan sebuah kesimpulan bahwasannya visi keluarga muslim itu adalah merealisasikan penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah sesungguhnya visi dan tujuan seorang muslim membangun keluarga menikah dan berketurunan semua itu tidak lain dalam rangka menghamba kepada Allah Azza wa Jalla mengapa? karena minimalnya ada tiga alasan penting yang pertama yang pertama karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itulah tujuan diciptakannya manusia sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat al zariyat ayat ke-56 Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita mengapa kita diciptakan. Mengapa kita hidup di muka bumi ini? Yaitu semata-mata untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Dan jemaah sekalian, perlu kita pahami bahwasannya ibadah yang Allah inginkan bukan sekedar menyembah Allah namun ibadah yang Allah inginkan adalah memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah yang satu saja inilah yang disebut dengan tauhid memurnikan ibadah hanya kepada Allah Ibadah yang Allah inginkan adalah tauhid. Yaitu kita murnikan ibadah hanya kepada Allah tidak sedikit pun kita persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang kedua karena ibadah adalah misi para nabi dan rasul alaihi wassalam Jemaah sekalian Kita dapati dalam sejarah Bahwasannya Para Nabi dan Rasul alaihissalatu wassalam Adalah sebaik-baiknya teladan Mereka adalah orang-orang Yang Allah utus ke muka bumi Untuk dijadikan pembimbing dan penyelamat umat manusia yaitu dengan mengajak manusia dari jurang neraka menuju kepada surga maka Allah telah mengabarkan kepada kita misi dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam pada hakikatnya adalah mengajak manusia beribadah kepada Allah dan menjauhi peribadahan kepada selain Allah sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat An-Nahl ayat ke-36 walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibu tagut dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul setiap rasul menyerukan wahai kaumku sembahlah Allah saja dan jauhilah togut. Togut itu artinya semua yang dianggap Tuhan selain Allah. Allah perintahkan kepada para Rasul untuk mengajak umatnya seluruhnya agar menjauhi segala sesuatu yang disembah selain Allah. Menjauhi itu artinya jemaah sekalian menyalahkan dan tidak mendekati. Jadi kita dilarang menyembah selain Allah dan kita juga dilarang mendekatinya. Ya. Dan ini termasuk keistimewaan syariat Islam. Apabila melarang sesuatu, maka segala sesuatu yang bisa menjerumuskan kepadanya juga dilarang. Ya. Maka termasuk di dalam membangun keluarga itu pun kita harus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, karena ibadah adalah kunci untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang yang menghamba kepada Allah, orang yang merealisasikan ibadah kepada Allah, dialah yang akan meraih kebahagiaan yang hakiki, kesuksesan yang sejati baik di dunia maupun di akhirat kelak. Adapun orang-orang yang menyekutukan Allah, yang kafir kepadanya, yang tidak beribadah hanya kepadanya, maka tidak mungkin selamanya mereka akan meraih kebahagiaan yang hakiki. Itu sudah ketetapan Allah. Ini sudah merupakan ketetapan Allah di alam ini. bahwasannya untuk meraih kebahagiaan kuncinya adalah beribadah hanya kepada Allah sebagaimana Allah tegaskan di dalam banyak ayat di antaranya dalam surat An-Nahl ayat ke-97 Allah Subhanahu wa taala berfirman Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, barang siapa yang beramal soleh dalam keadaan beriman kepada Allah. Barang siapa yang beramal soleh dalam keadaan beriman kepada Allah, baik laki-laki maupun wanita, maka sungguh benar-benar kami akan menganugerahkan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di dunia ini. Dan sungguh benar-benar kami akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik di akhirat kelak dari apa yang telah mereka kerjakan. Maka jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita sebuah janji yaitu janji hayatun toyibah kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di dalam kehidupan dunia ini. Kemudian balasan yang lebih baik lagi yaitu di negeri akhirat. Kepada siapa Allah janjikan? Kepada orang yang melakukan amal soleh dalam keadaan beriman. Inilah yang disebut dengan ibadah. Beriman dan beramal soleh. Apa maksudnya beriman jemaah sekalian? Maksudnya mengimani Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta, pemberi rezeki yang menguasai dan mengatur alam ini. Yang menganugerahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Yang maha mendengarkan doa-doa kita. Yang maha mampu mengabulkan doa-doa kita. Dan mengimani hanya dia saja satu-satunya yang patut disembah. disertai dengan pengingkaran terhadap segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan juga mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani. Apa yang Allah wajibkan untuk diimani jamaah sekalian? Jawabannya adalah seluruh ajaran Islam. Maka siapa yang mengimani seluruh ajaran Islam, dialah orang yang beriman. Kemudian yang kedua beramal soleh. Apa yang dimaksud dengan amal soleh? Amal soleh itu adalah amalan yang dilakukan oleh seseorang dengan memenuhi dua syarat. Barang siapa yang melakukan amalan dengan memenuhi dua syarat, dialah yang disebut dengan orang soleh. Orang soleh itu artinya orang yang beramal soleh. Apa itu amal soleh? apabila terpenuhi dalam amalan tersebut dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Seseorang melakukan amalan dia niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkecuali di dalam membangun sebuah rumah tangga. Ini jemaah sekalian, yang pertama sekali harus kita luruskan, harus kita canangkan di dalam hati kita menikah itu ibadah berketurunan itu ibadah berusaha semaksimal mungkin membawa keluarga kita kepada kebaikan dan kebahagiaan itu adalah ibadah yang sangat agung oleh karena itu yang namanya ibadah tidak disebut ibadah tidak dikatakan amal soleh apabila kecuali apabila dilakukan ikhlas karena Allah semata-mata Maka ini yang perlu kita luruskan dari awal. Kita dalam keadaan beribadah harus kita niatkan ikhlas karena Allah. Kemudian syarat yang kedua adalah ittiba. Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap amal ibadah kita tidaklah itu dianggap ibadah ataupun amal soleh kecuali harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita sudah ikhlas karena Allah, tetapi kita belum meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amal ibadah kita belum pantas disebut sebagai amal soleh dan juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rabb barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami maka amalan tersebut tertolak jadi inilah dua syarat tidak terkecuali di dalam membangun hubungan dalam kehidupan rumah tangga. Maka setiap muslim insya Allah sepakat. Jangankan seorang muslim jamaah sekalian. Orang-orang kafir pun kalau mereka membaca dan memahami, mereka pun pasti sepakat bahwa kehidupan rumah tangga yang paling indah kehidupan keluarga yang paling sukses adalah rumah tangga dan keluarga Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini disepakati oleh setiap muslim. Tidak ada teladan, tidak ada contoh yang paling baik di dalam kehidupan rumah tangga melebihi kehidupan rumah tangga dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita di antara faktor terbesar seorang itu patut disebut sebagai orang baik. Di antara faktor terbesar orang itu pantas dia dikatakan dia orang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan akulah yang paling baik terhadap keluargaku melebihi siapapun. Jadi jemaah sekalian, andai seseorang itu sholat, puasa, zakat, haji, dia belum pantas disebut sebagai orang baik kalau ternyata sikapnya terhadap keluarganya tidak baik. Dan subhanallah, ini masih banyak kita dapati. Dan itu menunjukkan apa? Sebenarnya sholatnya belum beres. Sebenarnya puasanya nggak beres. Hajinya tidak benar. Zakatnya juga belum lurus niatnya. Kenapa? Karena tidak memberikan pengaruh terhadap akhlaknya terhadap keluarganya. Sebenarnya belum beres solatnya. Kalau solat seseorang itu benar, dia ikhlas, khusyuk dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakin itu akan memberikan pengaruh terhadap akhlaknya. Jelas firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna salata anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa? Rajin solat, tapi maksiat juga jalan terus. Rajin solat, korupsi juga. Rajin solat, masih pacaran. Rajin solat, bahkan berzina. Na'udzubillah. Kenapa? Solatnya enggak benar. Yakin, pasti. Kalau solatnya benar, maka solatnya itu akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Maka jemaah sekalian, andai kita secara zahir ya, melihat orang itu rajin sholat, rajin puasa, berzakat, haji, tapi sikapnya kepada keluarganya belum benar, belum baik, dia belum patut disebut sebagai orang baik. Ini salah satu indikasi besar orang itu pantas di dalam atau di sisi Allah dianggap sebagai orang baik. Iya dan sangat mengherankan. Ada sebagian orang, masya Allah, kepada tetangga dia bisa berlaku baik. Kepada rekan-rekan kerjanya, masya Allah, sangat ramah. Apalagi kepada rekan bisnisnya, apalagi kepada para pelanggannya, terlebih lagi kepada bosnya. Tetapi kepada keluarganya, kata-katanya begitu kasar. Keluarganya salah sedikit, langsung keluar kata-kata yang sangat menyakitkan hati, bahkan tidak jarang tangan dan kaki pun melayang. Ini sangat disayangkan. Padahal jemaat sekalian, saya sampaikan kaidah penting dalam berbuat baik dalam syariat Islam. Apa itu? Segala kebaikan yang kita berikan untuk orang lain, keluarga kita lebih berhak dan ini termasuk prinsip penting di dalam mensukseskan visi keluarga muslim. Walaupun saya mohon maaf tidak menulis makalah secara lengkap karena ini ditulis secara apa namanya darurat tadi eh, buru-buru uh, ya. Ini kaidah penting dalam syariat. Kalau kita kumpulkan seluruh ayat dan hadis yang berbicara tentang kebaikan kepada orang lain, kita akan mendapatkan satu kesimpulan yang menjadi kaidah syariat. Apa itu? Segala kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain, keluarga kita lebih berhak. Artinya, jangan sampai kita berbuat baik kepada orang lain, tapi kepada keluarga sendiri kita kurang baik keluarga yang lebih berhak. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau kita bersedekah misalkan berbuat baik kepada orang lain adalah misalkan sedekah dan senyum itu juga termasuk sedekah. Kalau kita bersedekah sejumlah harta misalkan kepada seseorang, kepada orang fakir, maka kita mendapatkan pahala sedekah. Tapi kalau kita bersedekah kepada keluarga kita, maka kita mendapatkan dua pahala. Satu pahala sedekah, yang kedua pahala berbuat baik kepada keluarga. Dan inilah yang dimaksud dengan menjaga hubungan silaturahmi. Silaturahmi itu artinya jamaah sekalian, menjaga hubungan dengan orang-orang yang memiliki hubungan rahim. Makanya dikatakan silaturahmi atau dalam bahasa Arabnya silaturahim. Maksudnya menjaga hubungan dengan orang-orang yang memiliki hubungan rahim. Hubungan rahim itu artinya apa? Hubungan keluarga, hubungan kekerabatan yang masih ada sangkut paut keluarga dengan kita. Ya. Dan yang paling dekat tentunya adalah orang tua kita sendiri. Ya. Kemudian anak istri kita dan seterusnya. Maka menjaga hubungan silaturahmi, menjaga hubungan baik antara keluarga, ini merupakan perintah Allah yang sangat agung. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qati." Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Baik. Jadi jemaah sekalian, inilah tiga sebab penting, tiga alasan penting mengapa yang harus menjadi visi keluarga setiap muslim adalah demi untuk merealisasikan penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita lihat beberapa sisi penghambaan dalam keluarga muslim yang harus kita niatkan dan kita amalkan. Yang pertama adalah dalam rangka mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya untuk menikah dan memiliki keturunan. Ya. Jadi jemaah sekalian, jangan sampai kita menikah, kita punya anak, cuman kita anggap sebagai satu adat istiadat yang sudah berlaku di setiap tempat. Ya, malu kalau menjomblo terus misalkan. Tidak jemaah sekalian. Harus kita niatkan. Saya nikah ini dalam rangka mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Perintah Allah dalam Al-Quran sangat banyak. Di antaranya tiga ayat yang kita sebutkan di sini. Pertama surat An-Nur ayat ke-32. Wa ankihul ayama minkum Wasolihina min ibadikum wa imaikum dan nikahkanlah wanita-wanita dan orang-orang soleh dari hamba-hamba kalian yang laki-laki maupun yang perempuan. Demikian pula surat An-Nisa ayat 3. Fankihu ma Ta'balakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Allah memerintahkan nikahilah wanita yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Surat Ar-Ra'd ayat ke-38. Walaqad arsalna rusulan min qablika lahum Allah mengatakan dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad dan kami jadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan jadi subhanallah memiliki istri dan keturunan bukan saja Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dari Sa'id bin Jubair beliau berkata berkata kepadaku Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma hal tazawwajta apakah kamu sudah menikah kultula kata Sa'id bin Jubair belum qala maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fatazawwaj fa inna khaira hadhihi ummah aktsaruha nisaan kata beliau menikahlah karena sesungguhnya sebaik-baik umat ini yang paling banyak istrinya siapa yang beliau maksudkan ya. siapa yang beliau maksudkan Hah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau maksudkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak istrinya. Berapa istri beliau? Totalnya semuanya 11. Namun bolehnya beristri lebih dari 4 itu hanya khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun umatnya tidak boleh lebih dari empat. Makanya ada sahabat yang baru masuk Islam, dia punya istri sepuluh, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menceraikan yang enam dan menahan yang empat. Ya. Dan jemaah sekalian, sebenarnya ini juga perlu ditekankan dan perlu dipahami dengan baik. Sebab salah satu faktor dalam kenyataan yang kita saksikan di lapangan. Salah satu faktor terbesar yang menyebabkan retaknya hubungan rumah tangga adalah istri tidak mau menerima kenyataan suaminya boleh menikah lagi. Ya. Ini yang perlu diluruskan bagi setiap istri bagi setiap muslimah. Dan juga banyak para suami tidak tahu bagaimana seharusnya dia menempuh jalan yang halal kalau mau pingin lagi. Pada akhirnya apa? Dia menempuh jalan belakang. Mana lagi istrinya galak. Ya. Apa yang terjadi? dia naudzubillah terjerumus di dalam perselingkuhan. Ya. Karena nggak tahu dia bagaimana seharusnya jalan yang halal dan juga ditambah lagi takut istri. Ya. Maka ini sebenarnya harus dipahami dan ayat ini surat Ar-Ra'd ayat ke-38 disebutkan para ulama mufassirin sebab turunnya ayat ini karena orang-orang Yahudi mencela poligami. Makanya yang mencela poligami termasuk pengikut Yahudi. Hati-hati, ini nggak main-main. Bahkan bisa sampai pada tingkat kekufuran kalau mencela syariat. Siapa yang mencela syariat? Kafir. Siapa yang membenci syariat? Kafir. Iya. Tapi kalau wanita nggak suka diduakan, itu memang sifat dasar, ya. Bukan karena dia menentang syariat. Tapi kalau dia menentang syariat, maka dia kafir. Namun hanya kalau itu hanya karena memang sifat atau tabiat seorang wanita, itu sifatnya adalah hal yang mubah. Tapi kalau dasarnya tidak mau suaminya menikah lagi. Kenapa sebabnya? Karena menentang syariat. Maka ini adalah kekufuran. Hati-hati. Ini nggak main-main. Ya. Ayat ini kata para ulama mufassirin turun berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Kenapa jemaah sekalian? Mereka bilang, mereka menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bilang orang ini kerjaannya nikah melulu. Ya, itu ucapan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turunkan ayat ini untuk mengabarkan kepada mereka nabi kalian dulu nabi kalian dulu juga memiliki banyak istri dan keturunan. Walaqad arsalna rusula min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriyyah. Dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad dan kami jadikan untuk mereka azwaja. Apa arti azwaja? Istri-istri, bukan satu istri, tapi istri-istri. Kalau satu istri, bahasa Arabnya adalah zawjah. Kalau azwaja, istri-istri. Wa dan keturunan. ya. Yeah. Namun kembali kepada tema menikah itu adalah dalam rangka mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sisi penghambaan yang kedua, betapa dengan menikah ini seseorang dapat mengamalkan satu perintah Allah yang sangat agung yaitu menjauhi dosa zina. Jamaah sekalian dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Isra maaf saya lupa tuliskan di sini Allah melarang kita berzina. Bahkan bukan hanya larangan berzina, tapi juga larangan mendekati zina. Artinya apa? Kita dilarang berzina dan dilarang melakukan perbuatan apapun yang bisa menjerumuskan kita kepada perzinahan. Sebagaimana firman Allah, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kamu mendekati zina karena zina itu perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan kehidupan. Maka dengan menikah seseorang bisa terjerumus kepada zina. Jadi jangan lama-lama menjomblo. Ya. Segeralah menikah supaya terjerumus kepada zina dan eh, afwan supaya terhindar dari perbuatan zina dan juga terhindar dari terhindar dari semua perbuatan yang bisa menjerumuskan kepada zina. Jadi ingat Larangan Allah bukan saja larangan zina, tetapi larangan mendekati zina. Apa yang mendekatkan kepada zina? Pertama sekali pandangan mata. Ya. Dan seterusnya. Pada uh, pintu terakhirnya adalah berdua-duaan. Pintu pertamanya adalah pandangan mata. Pintu terakhirnya adalah berdua-duaan. Iya. Maka Rasulullah SAW bersabda, Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bis sawm fa innahu lahu wija' Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah memiliki kemampuan hendaklah segera menikah. Karena dengan menikah itu lebih menjaga pandangan mata dan lebih menjaga atau mensucikan kemaluannya. Dan siapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi perisai baginya. Jemaah sekalian, perhatikanlah hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai para pemuda." Jemaah sekalian, ulama menjelaskan definisi pemuda itu adalah ketika dia sudah berumur balik. Ya. Kapan seseorang itu menjadi balik? Ada yang tahu? Kapan seseorang itu menjadi balik? Ya. Ada yang tahu? Semuanya nggak tahu. Ini sudah balik semua atau belum? Eh, sudah insya Allah ya. Ah. Balik itu di dalam syariat dilihat dengan empat tanda. Yang pertama sudah mengeluarkan air mani. Tandanya dia sudah balik. Yang kedua, tumbuh bulu-bulu kemaluan. Yang ketiga, mencapai umur 15 tahun. Yang keempat, bagi wanita kalau sudah haid. Artinya, dari empat tanda ini, siapa yang sudah punya satu, dia sudah balik. Dia sudah balik. Walaupun dalam syariat Islam, menikahkan anak kecil itu tidak terlarang. Itu tidak terlarang. Iya. Menikahkan anak kecil itu tidak terlarang. Namun yang lebih dianjurkan dan lebih diper, diperintahkan adalah kalau sudah jadi anak muda. Makanya Nabi SAW mengatakan di sini, ya masyarakat syabab, wahai para pemuda. Beliau enggak suruh anak kecil dinikahkan, tetapi beliau tidak juga melarang. Yang beliau suruh adalah, wahai para pemuda. Siapa di antara kalian sudah mampu, maka hendaklah segera menikah. Ulama menjelaskan apa arti mampu di sini. Mampu itu ada dua kriteria. Yang pertama, mampu berhubungan suami istri. Yang kedua, mampu membiayai pernikahan. Soal setelah habis nikah gampang, ya. Itu urusan belakangan. Allah Maha Kaya. Allah Maha memberi rezeki. Disebutkan dalam hadis yang sahih, salah satu golongan yang Allah pasti memberikan pertolongan kepadanya adalah orang yang menikah demi untuk menjaga diri dari perbuatan zina. Jadi jemaah sekalian, orang yang ingin menyelamatkan diri dari perbuatan dosa nggak mungkin Allah sia-siakan. Ya. Yeah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dua hikmah di sini. Karena dengan menikah itu kata beliau, sebelum kita masuk ke hikmahnya, ada yang terlewat sedikit. Jadi jemaah sekalian, hadis ini menganjurkan kepada kita untuk segera menikah kalau sudah punya kemampuan. Jangan ditunda-tunda. Iya. Jangan ditunda-tunda. Masya Allah 10 menit lagi. Ya. Masih banyak nih. Kalau begitu kita ringkas saja ya. Jadi ini faidah penting. Pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Orang kalau sudah punya kemampuan, segeralah menikah, jangan ditunda. Dan termasuk sebab terjadinya malapetaka besar terhadap para pemuda tidak lain karena menunda pernikahan. Dan jemaah sekalian yang lebih sangat disayangkan sekali bukan hanya menunda pernikahan, tapi pernikahan cenderung dipersulit. Sebagian orang tua tidak mengerti agama, tidak belajar agama, mereka tidak paham pentingnya pernikahan bagi anak muda. Sehingga cenderung dipersulit. Tapi sayang sekali sebaliknya. Yang haram malah dipermudah. Ya. Pacaran pacaran haram, malah dipermudah. Yang halal menikah malah dipersulit. Ini kenyataan. Kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada kita dua hikmah. Dua hikmah pernikahan. Dua ini, dua hikmah ini adalah salah satu bentuk penghambaan seorang kepada Allah yang sangat agung. Yaitu apa? Menjaga pandangan mata dan memelihara kemaluannya. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat surat An-Nur ayat ke-31 dan 30 dan 31, kemudian surat Al-Mu'minun ayat 5 sampai ke 7 ini berkaitan dengan uh, sifat orang-orang yang beriman yaitu menjaga pandangan dan kemaluan. Nanti mungkin bisa dibaca sendiri karena waktu kita terbatas. Ya. Kita masuk pada uh, sisi peribadahan yang lainnya. Menikah itu berarti mengamalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak keturunan. Ini harus menjadi visi setiap keluarga muslim demi untuk memperbanyak keturunan. Sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam Dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Tazawwajul waduda waluda fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah." Menikahlah dengan wanita yang penyayang lagi peranak. Maksudnya yang subur kandungannya. Banyak anak. Karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Jemaah sekalian, Walaupun mungkin ini tidak sesuai dengan aturan-aturan yang di, yang dibuat atau anjuran-anjuran yang dibuat oleh sebagian orang. Kata mereka dua anak cukup. Dalam syariat tidak seperti itu. Justru tujuan dan visi kita menikah untuk memperbanyak keturunan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk menyari mencari wanita yang penyayang dan subur kandungannya. Ya. Dan ulama menjelaskan bagaimana bisa tahu wanita itu subur kandungannya dengan paling tidak dengan dua cara. Yang pertama, lihat keluarganya. Kalau keluarganya keluarga besar, itu tanda-tanda dia juga subur kandungannya. Yang kedua, lihat anaknya. Kalau anaknya banyak, berarti sudah jelas. Ya. Artinya apa? Dia sudah janda. Ya. Baik. Kemudian jemaah sekalian, mendapat pahala berhubungan suami istri. Subhanallah, berhubungan suami istri jangan kita lihat sebagai kebutuhan belaka. Tetapi di situ ada nilai ibadah. Ya, sebagaimana orang menyalurkan syahwatnya dalam perbuatan yang haram, dia dapat dosa. Dia dapat dosa. Demikian pula kalau dia salurkan pada yang halal maka dia dapat pahala. Ya, sebagaimana dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Dan pada hubungan suami istri di antara kalian ada sedekah. Ya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, orang menyalurkan syahwat apakah dia dapat pahala?" Kata Nabi SAW, bagaimana pendapatmu kalau dia salurkan pada yang haram? Maka dia dapat dosa. Begitu pula kalau dia salurkan pada yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Kemudian sisi ibadah yang berikutnya juga yang sangat penting dan termasuk tonggak kebahagiaan atau apa namanya tonggak uh, stabilnya satu masyarakat yaitu menafkahi istri dan menjaganya dari berbagai macam mudarat apabila dia harus keluar rumah untuk bekerja. Artinya suami harus paham. Dia berkeluarga, tujuannya adalah, visinya adalah agar dia bisa memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Itu salah satu visi penting. Seorang muslim membangun hubungan rumah tangga dan menikah supaya istrinya ini bisa dia nafkahi. Jangan kemudian dia menikah, kemudian istri malah jadi tulang punggung keluarga. Istri itu tulang rusuk, bukan tulang punggung. Ya. Jadi suamilah yang memberi nafkah dan itulah yang dimaksud salah satu uh, salah satu apa namanya pilar penting. Kenapa istri uh, kenapa suami disebut pemimpin? Dalam surat An-Nisa ayat ke-34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu peri, apa, pemimpin para wanita. Kenapa? Karena Allah telah melebihkan kaum lelaki atas wanita dan karena kaum lelaki memberi nafkah kepada para wanita dari harta yang mereka miliki. Itulah sebabnya laki-laki adalah pemimpin. Iya. Dan juga jemaah sekalian, menafkahi istri kalau diniatkan ibadah karena Allah, pahalanya sangat besar. Sebagaimana dalam hadis berikutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka lan tunfika nafaqatan tabtagi biha wajah Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fimra'atik." Sesungguhnya engkau tidaklah memberikan sebuah nafkah dengannya engkau harapkan wajah Allah kecuali engkau akan mendapatkan pahala sampai satu suapan yang engkau berikan ke mulut istrimu. Yang berikutnya kita baca saja, tidak usah kita jelaskan karena waktu sudah sangat mepet. Mendidik istri dan anak-anak mendapatkan pahala dua kali. Satu mewujudkan perintah Allah untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka, yang kedua mendapatkan pahala tanpa batas. Ya, dan ini sebenarnya sangat berhubungan kalau insya Allah ada lanjutan materi yang berikutnya, disinilah poinnya. Ya. Kemudian berkeluarga memiliki suami bagi seorang wanita adalah termasuk sebab terbesar untuk masuk surga. Ya. Dan ini sebenarnya juga perlu pembahasan tersendiri bagaimana seorang wanita berbakti kepada suaminya. Ketundukan seorang wanita kepada suami, jamaah sekalian, wanita itu harus menyadari Allah telah melebihkan Allah telah melebihkan suaminya atas dirinya. Suaminya lebih tinggi posisinya. Dan ketundukan seorang wanita kepada suami adalah wajib kecuali dalam satu perkara yaitu dalam perkara maksiat. Apapun perintah suami, apapun keinginan suami, wajib bagi seorang wanita untuk taat kecuali satu, kalau disuruh berbuat dosa. Dan jemaah sekalian, Wanita itu harus sadar ketundukannya kepada suami bukan sebuah kelemahan melainkan kemuliaan baginya yaitu sebab masuk surga ya sayang waktu kita terbatas mungkin tidak bisa kita jelaskan kemudian yang terakhir bahwasannya dengan pernikahan kita akan meraih sakinah sakinah itu artinya ketenangan mawaddah Mawaddah itu adalah kecintaan dan rahmah. Rahmah itu artinya adalah kasih sayang. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum ayat ke-21. Dan secara garis besar, secara garis besar untuk menggapai untuk menggapai atau untuk sampai pada misi ini ada empat perkara. Yang pertama mendalami ilmu agama. Yang kedua mengamalkannya yang ketiga mendakwahkannya, yang keempat bersabar. Hanya saja waktu kita terbatas, mungkin saya tidak bisa menjelaskan lebih detail tentang empat perkara ini. Namun secara garis besar, inilah empat cara untuk merealisasikan keluarga muslim yang memiliki visi yang benar. Yaitu pertama sekali harus menuntut ilmu agama, yang kedua mengamalkan apa yang telah kita pelajari tersebut, yang ketiga mendakwahkan terutama berdakwah kepada keluarga. Kemudian yang keempat bersabar. Dan ini adalah kandungan surat Al-Asr. Baik, jemaah sekalian, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Barangkali bisa kita lanjutkan pada diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Eh, demikian pemaparan dari Ustadz kita. Nah, kemudian saya buka termin pertama satu ikhwan dan satu Ahwat untuk pertanyaan. Silakan. Oke, okay, sebelah sini satu Ahwatnya Oke, okay. nggak ada. Ikhwannya nggak ada. Saya kasih ke Ahwat lagi. Oke, okay, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Pertanyaan pertama uh, <clears throat> Keadaan seperti apa Para akhwat yang sudah menikah Membolehkan suaminya untuk berpoligami Kemudian Yang kedua uh, Membangun rumah tangga yang sakinah mawadah Sudah pasti seharusnya memang harus yang punya visi sama Untuk ibadah adakah doa khusus untuk para ikhwan atau akhwat yang jomblo di sini supaya menemukan pasangan yang memang benar-benar visinya untuk ibadah? Kemudian bagaimana eh, doa itu diucapkan, dilafalkan dan eh, waktu-waktu seperti apa? Yang terakhir, hmm, yang terakhir Uh, Ustadz, saya tergerak ingin bertanya karena ada beberapa fenomena yang saya lihat bahwa orang eh, orang-orang apa pas, ada beberapa pasangan yang terlihatnya tidak sekufu gitu ya. Maksudnya gini, uh, perempuannya lebih berilmu terlihatnya daripada laki-lakinya. Uh, perempuannya lebih taruhlah misalkan lebih kaya daripada laki-lakinya tapi mereka kodarullah sampai dengan sekarang jauh dari fitnah cerai Eh, sebenarnya apa arti kata sekufu apa ya sekufu ya seperti itu nah, eh, jazakallah khair Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kita saja langsung aja jawab dulu aja ya baik eh, pertanyaan yang pertama kapan seorang suami boleh menikah lagi ya dan bagaimana jika istri belum siap ya para ulama menjelaskan suami itu boleh menikah lagi boleh menikah lagi apabila dia telah menyiapkan dua syarat dua syarat penting ya yang pertama dia memiliki ilmu tentang kehidupan rumah tangga dengan istri lebih dari satu. Ya. Artinya dia tahu hak dan kewajibannya. Dan dia mengerti hak-hak istri-istrinya. Karena ini sangat berbahaya kalau dia tidak memenuhi hak istri-istrinya atau dia cenderung kepada salah satunya maka ini adalah dosa besar yang akan mendatangkan malapetaka di dunia dan di akhirat kelak. Maka ini yang pertama. Ya. Ada seorang kawan mengabarkan kepada kami ada seorang ustadz. Beliau lulusan Universitas Islam Madinah. Sampai selesai S3. Tapi sebelum nikah, beliau belajar dulu minimal tiga kitab beliau tamatkan yang berbicara tentang poligami. Ya. Jadi jangan hanya modal semangat. Ya. Ini Ustadz sudah lulusan S3 Universitas Islam Madinah. Sebelum menikah, beliau masih juga membaca minimal tiga buku sampai tamat yang khusus berbicara tentang poligami. Ya. Maka ini yang pertama. Banyak terjadi uh, apa namanya hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan rumah tangga yang suaminya memiliki istri lebih dari satu tidak lain di antara sebab terbesarnya adalah suaminya tidak paham bagaimana seharusnya membangun hubungan rumah tangga yang baik, yang sesuai syariat. Iya. Ini yang pertama. Syarat yang kedua, memiliki kemampuan. Baik kemampuan finansial maupun kemampuan fisik. Ya. Kalau satu saja dia sudah kewalahan, bagaimana kalau istrinya dua? Ya. Apalagi lebih dari dua. Ya dan punya kemampuan finansial. Dalam artian dia mampu berlaku adil. Berlaku adil inilah yang dituntut dalam syariat. Yaitu mampu berlaku adil di dalam memberi nafkah nafkah lahir batin. Ya, nafkah lahir, kebutuhan-kebutuhan istri-istrinya dan anak-anaknya kelak dan nafkah batin yaitu di antaranya adalah dengan adil dalam membagi malam. Ya, adil dalam membagi malam. Dan itu ada ilmunya yang harus dia pelajari. ya, Jadi ini paling tidak dua hal yang harus dimiliki oleh seorang suami. Bagaimana kalau istri ternyata belum siap? Jawabannya mudah saja, siapkan. Ya. Kalau belum siap, ya sudah siapkan. Ya. Dan mendalami ilmu agama, mengamalkannya berusaha untuk bersabar di dalam mengamalkannya. Ini adalah faktor terbesar yang dapat menguatkan seorang istri menghadapi kenyataan suaminya akan menikah lagi. Ya. Termasuk beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu di alam ini sudah ditakdirkan oleh Allah, nggak bisa ditolak. Dan juga ada satu hal penting yang harus dipahami oleh setiap istri. Bahwasannya hakikat kebahagiaan seorang wanita hakikat kebahagiaan seorang wanita adalah ibadah kepada Allah beriman dan beramal soleh bukan karena dia dipersekutukan atau dia ditauhidkan ya bukan karena dia diduakan atau dia diistimewakan, bukan, sama sekali bukan. Betapa banyak kita dengar dan saksikan istrinya satu tapi sering terjadi keributan. Sering terjadi permasalahan rumah tangga. Kenapa? Karena rumah tangganya tidak dibangun di atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka tadi sudah kita bahas surat An-Nahl ayat ke-97, kunci untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat pada hakikatnya adalah iman dan amal soleh. Dan sejarah juga membuktikan istri-istri yang paling berbahagia di dunia ini tidak ada istri yang lebih berbahagia dari mereka adalah mereka yang hidup dalam keluarga yang suaminya berpoligami. Siapa yang saya maksudkan? Istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu dalam kenyataan sejarah yang tidak mungkin dibantah. Wanita-wanita yang paling berbahagia adalah wanita-wanita yang dipoligami. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istri-istri beliau. Iya. Kenapa? Karena mereka merealisasikan iman dan amal soleh. Makanya bicara iman dan amal soleh jangan hanya teori, namun dipelajari dipahami bagaimana seharusnya diamalkan dengan baik dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Yang kedua tentang apa tadi? Doa khusus. Ada banyak doa dalam Al-Quran dan Sunnah agar kita dianugerahkan pasangan yang baik dan keturunan-keturunan yang soleh dan soleha. Di antaranya yang sangat masyhur doa yang dibaca oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Ya Allah anugerahkanlah kepada kami Pasangan-pasangan, ini nggak khusus istri, tetapi pasangan-pasangan. Artinya istri juga bisa bisa baca. Pasangan-pasangan dan keturunan yang uh, menyejukkan pandangan mata. Menyejukkan pandangan mata itu artinya orang yang beramal soleh di dunia dan masuk surga di akhirat. Itu artinya kurrota ayun. Sebagaimana dijelaskan ulama ahli tafsir, yang dimaksud dengan kurrota ayun adalah melihat pasangan kita dan keturunan kita beramal soleh. Itu yang dimaksud dengan kurata ayun. Bukan sekedar dia, masya Allah sehat-sehat saja, bukan. Ya. Tetapi yang terpenting adalah melihat mereka beramal soleh dan yang terbesar adalah melihat mereka masuk surga. Itu makna doa ini. Rabbana hablana min azwajina wa kurata kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Kapan dibaca? Kapan saja. Namun ada keadaan-keadaan khusus yang lebih dianjurkan. Yang paling utama adalah ketika sujud. Walaupun doa ini dari Al-Quran, boleh kita baca ketika sujud karena kita niatnya mau berdoa. Yang terlarang dibaca adalah kalau kita niat membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran ketika sujud itu terlarang. Tapi kalau kita niat untuk berdoa, kita ambil dari doa yang ada dalam Al-Quran, Allah ta'ala tidak apa-apa. E, saat yang paling terbaik untuk berdoa adalah ketika sujud dalam solat. Dalam semua solat dan semua sujud. Baik sujud yang pertama sampai yang terakhir. Iya. Hanya saja kalau kita solat berjamaah, kalau imam sudah bangkit dari sujud, jangan kita berdoa terus. Harus ikut imam. Terutama kalau kita solat sunnah, kita solat sendiri. Terserah kita mau berdoa berapa lama. Dan lebih utama lagi kalau kita berdoa ketika sujud dan di waktu yang paling besar peluangnya terkabulnya doa. Kapan itu jemaah sekalian? Di sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir. Ini waktu yang paling besar peluangnya dikabulkannya doa. Sepertiga malam terakhir itu adalah waktu menjelang subuh. Ya, waktu sahur waktu yang terbaik untuk sholat tahajud dan sholat witir. Iya. Waktu yang lainnya yang sangat dianjurkan untuk berdoa juga ketika tasyahud sebelum salam. Iya. Demikian pula pada hari Jumat, hari dan malam Jumat secara keseluruhan, terutama di waktu sorenya, ba'da asar menjelang maghrib di hari Jumat. Ini sangat dianjurkan kita untuk banyak berdoa. Iya. E, mungkin itu diantaranya waktu-waktu yang sangat dianjurkan untuk berdoa, tetapi berdoa itu adalah ibadah. Ibadah itu dianjurkan untuk kita kerjakan sesering mungkin, kapan dan dimanapun. Jadi banyak-banyak berdoa. Hanya saja memang waktu-waktu itu lebih ditekankan. Iya. Namun yang terpenting dalam doa itu adalah kedekatan seseorang dengan Allah. Makin dekat dia dengan Allah, makin besar peluang doanya dikabulkan. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Makin besar kedekatan seseorang dengan Allah, makin besar pula peluang doanya dikabulkan. Iya. Artinya apa? Seseorang harus beramal soleh. Harus berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Demikian pula ada adab-adab berdoa, diantaranya uh, eh, memuji Allah Ya. Kemudian menyeru Allah dengan nama-namanya yang maha indah. Ya, misalkan kita kata kita sebut ya Rob, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar dan seterusnya. Panggil Allah dengan nama-namanya yang maha indah tersebut. Demikian pula harus disertai dengan keyakinan akan terkabulkannya doa tersebut. Artinya betul-betul dia bersungguh-sungguh dalam berdoa. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin akan dikabulkan. Ya. Demikian pula kehadiran hati saat berdoa. Kehadiran hati, jangan dia berdoa tapi pikirannya melayang-layang. Tapi betul-betul hatinya hadir dan memiliki pengharapan yang besar serta bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia berdoa kepada Allah, tetapi hatinya bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mungkin yang terakhir terkait doa hendaklah menjauhi penghalang-penghalang terkabulkannya doa. Apa penghalang terkabulkannya doa? Perbuatan dosa. Ya, apalagi dosa itu berupa kezaliman kepada orang lain. Demikian pula makanan yang haram, sumber penghasilan yang haram. Ini juga sebab doa tidak dikabulkan. Iya. Ini secara ringkas wallahu alam. Yang ketiga? ya, Baik. Sekufu di dalam syariat, sekufu dalam syariat. Kekayaan dan jabatan kedudukan, semuanya tidak dianggap. Tidak dianggap dalam syariat. Yang dianggap hanya satu, agama. Ya, yang dianggap hanya satu agama. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan uh, Fatimah saya lupa Fatimah binti siapa gitu. Tapi bukan Fatimah binti Rasulullah bukan. Fatimah dengan Usama. Usama ini orang hitam, budak, mantan budak dia dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dinikahkan dengan Fatimah dari bangsawan Quraisy yang orang-orang Arab ketika itu nggak mungkin mereka lakukan. Ya, mereka tentu akan mencari uh, nasab yang mereka anggap selevel dengan mereka. Tapi Rasulullah SAW mendobrak tradisi tersebut. Beliau nikahkan mantan budak orang hitam dengan putri bangsawan. Iya. Jadi sekufu dalam Islam semua ukuran duniawi tidak dianggap. Apakah itu kekayaan, apakah itu jabatan, keturunan, semuanya tidak dianggap. Iya, yang dianggap hanya satu, agama. Agamanya baik. Iya. Artinya seorang wanita muslimah diperintahkan mencari suami yang akhlaknya baik, agamanya baik walaupun dia miskin. Iya walaupun dia belum punya pekerjaan ya walaupun dia berasal dari apa namanya keturunan orang biasa itu lebih baik daripada dia orang kaya tetapi akhlaknya bejat atau dia tidak punya agama yang baik ya kalau misalkan istrinya kaya kemudian dia dapat suaminya miskin maka ini termasuk pintu ibadah yang besar bagi istri untuk membantu suaminya. Ini pintu ibadah yang besar. Apalagi masya Allah kalau suaminya seorang penuntut ilmu agama, orang yang dia mau apa namanya dia mau berbisnis tapi dia terhalang dengan apa kesibukannya belajar, kesibukannya menuntut ilmu agama, kesibukannya berdakwah. Kalau istri membantu, ini adalah pahala yang sangat besar dan itu terjadi pada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Zainab, istri Ibnu Mas'ud, adalah seorang wanita kaya raya. Ya. Suatu hari dia ingin bersedekah. Kata Ibnu Mas'ud, kamu bersedekah, sedekah saja sama saya. Saya kan miskin. Coba, ini suaminya miskin. Ya. Kata Ibnu Mas'ud, saya yang lebih berhak daripada kamu berikan kepada orang lain, saya yang lebih berhak. Tapi Zainab mengatakan, tidak, tunggu dulu. Saya mau tanya dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pergi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah mengatakan, "Suamimu benar." Ibnu Mas'ud benar, dia yang lebih berhak. Jadi nggak dianggap itu yang miskin maupun yang apa namanya yang, yang miskin dan yang kaya menikah itu tidak dianggap dalam syariat. Iya. Artinya boleh saja. Yang paling penting adalah agama. Bahkan itu bagi istri adalah pintu kebaikan yang besar untuk berbuat baik kepada suaminya dengan hartanya. Iya. Kalau kemudian ternyata istri menuntut ilmu agama sehingga dia akhirnya lebih paham, lebih mengerti dengan ilmu agama, maka hendaklah dia ajarkan suaminya. Iya. Itu bukan satu sebab yang kemudian uh, ikatan suami istri bisa putus. Iya. Kalau istri sudah paham agama, karena dia rajin hadiri majelis ilmu, suaminya sibuk bekerja, maka istri punya kewajiban untuk mengajarkan kepada suaminya. Biar suaminya juga memiliki ilmu yang baik. Iya. Barangkali demikian. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, Pak Ustadz, saya mau tanya lagi mengenai poligami. Uh, adakah hadis yang dapat menjelaskan bagaimana etika berpoligami? Maksudnya, uh, apakah suami wajib menyatakan keinginan berpoligami kepada istrinya, atau boleh saja diam-diam berpoligami dan istri tahunya belakangan? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Baik. Pertama, dari sisi sah atau tidaknya dia berpoligami tanpa diketahui oleh istri, maka hukumnya sah. Ya. Tidak dipersyaratkan dalam hukum istrinya harus tahu baru kemudian uh, pernikahannya itu sah. Ya. Karena itu tidak termasuk dalam syarat sahnya nikah. Tapi dari sisi al-mu'asyarah bil ma'ruf dia tidak mengamalkan. Kalau dia nikah diam-diam tanpa diketahui oleh istrinya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Maka ketika seorang suami nikah diam-diam itu tidak termasuk cara bergaul yang baik dengan istri. Mestinya istrinya dia sampaikan, mestinya istrinya dia pahamkan, ya. Mestinya istrinya dia ajak bermusyawarah. Ya. Jadi di situ masalahnya. Ya. Hanya yang jadi masalah istrinya galak. Ya. Ini yang jadi masalah. Mau dikasih tahu bagaimana istrinya galak. Jadi ya, harus usaha. Pertama sekali dia harus usaha. Harus usaha untuk memahamkan istri. Karena pada umumnya istri itu sulit menerima disebabkan belum paham dan belum mengetahui kebaikan-kebaikan yang melimpah di dalam kehidupan uh, di dalam uh, kehidupan uh, suaminya kalau dia menikah lagi. Iya. Banyak sekali kebaikan. Masya Allah. Luar biasa. Banyak sekali kebaikan kalau istri itu paham. Iya. Jadi suaminya, makanya yang saya katakan tadi, suaminya kalau dia punya ilmu, dia harus ya dan dia bisa menjelaskan kepada istrinya terlebih dahulu agar istrinya menerima dengan baik. Kemudian permasalahan yang berikutnya, uh, kalau seorang suami nikah diam-diam, maka akan muncul kemudaratan. Kemudaratan di belakang hari. Kalau nanti ketahuan, ya, maka bisa saja itu menjadi sebab keretakan rumah tangga. Maka sebaiknya dari awal, ya, dari awal jadilah laki-laki jantan. Ya, Jangan main belakang. Ya. Jadi itu apa namanya mudarat yang mungkin muncul. Ya. Maka jangan sampai seorang laki-laki dia membangun rumah yang baru tapi rumah yang lama dia hancurkan. Ya. Tentunya ini tidak baik. Dan tidak baiknya efek negatifnya sebenarnya seorang laki-laki itu harus paham. Bukan hanya bagi keluarganya, tetapi terhadap syariat. Terhadap syariat poligami. Nanti orang-orang berprasangka buruk, menganggap uh, menikah lebih dari satu itu akhirnya buruk. Kenapa? Karena pada kenyataannya orang-orang yang mempraktekannya banyak bikin masalah. Ya, padahal bukan syariatnya yang masalah, orang yang mengamalkannya yang bikin masalah. Ya, ini harus disadari oleh setiap suami. Ya. Barangkali demikian, wallahu alam. setiap persyaratan yang tidak bertentangan dengan syariat maka itu boleh. Ya. Maka itu dibolehkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda uh, inna ahaqqa syurut mastahlaltum bihil furuj atau kama qala alaihi salatu wassalam sesungguhnya syarat yang paling kuat maksudnya yang paling berhak kamu tunaikan adalah dengan sebab itu maka hubungan uh, suami istri menjadi halal. Artinya uh, hadis ini menunjukkan boleh bagi istri memberi syarat sebelum nikah. Sebaliknya juga suami boleh memberi syarat kepada istri sebelum menikah. Kalau kemudian mereka sudah sepakat atas satu persyaratan, maka wajib untuk ditunaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimuna ala syurutihim." Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wabi ahdillahi aufu." Dan dengan perjanjian Allah hendaklah kalian tunaikan. Perjanjian Allah kata para ulama maksudnya adalah setiap janji, setiap persyaratan yang sudah kita sepakati wajib bagi kita untuk menunaikan. Ya. Yeah. Artinya, kalau kemudian suami tidak memenuhi syaratnya ini, maka boleh bagi istri kemudian dengan sebab itu menggugat, ya, menggugat suami. Jadi hal itu boleh, hal itu boleh, e, kecuali yang bertentangan dengan tujuan pernikahan. Ya, contohnya e, istri mempersyaratkan atau calon istri mempersyaratkan, saya nggak mau ikut tinggal bersama kamu. Nah, ini nggak boleh. Atau saya nggak mau berhubungan suami istri. Ya. Itu berhubungan dengan uh, apa namanya? tujuan pernikahan. Ya. Tadi syarat yang kedua tadi apa? Hal itu boleh. Yang penting mereka tinggal bersama. Iya. Misalkan harus tinggal di kota ini. Nggak mau tinggal di kota lain. Iya. Tetapi yang saya nasihatkan adalah persyaratan-persyaratan ini hendaklah setiap suami atau istri memperhatikan sejauh mana maslahat dan mudaratnya ya jangan sampai uh, istri atau suami memberi syarat malah akan memunculkan berbagai macam kemudaratan tapi pada asalnya boleh selama itu tidak bertentangan dengan syariat dan juga tidak bertentangan dengan tujuan pernikahan Ya, wallahu a'lam ده dengan syarat. Dia harus minta izin istrinya. Nah, karena dari awal sudah disepakati. Beda dengan pertanyaan yang sebelumnya. Uh, itu belum disepakati dari awal. Ya, belum disepakati dari awal. Tapi kalau dia sudah sepakat, ya dia harus uh, minta izin istrinya. Artinya istrinya harus merelakan syarat yang dia uh, minta dulu, dia lepaskan. Iya. Makanya tadi saya katakan syarat yang sangat penting suami itu harus punya ilmu karena dengan ilmu ilmu tentang poligami, ilmu tentang maslahat-maslahatnya, dia bisa memahamkan istrinya tentang kondisi yang dia hadapi. Iya. Tentang kondisi yang dia hadapi. Uh, kalau kemudian dia menikah lagi dan istrinya tidak setuju, maka kalau begitu dia telah apa namanya melanggar perjanjian. Dan dalam hal ini istri berhak untuk apa namanya? menggugat atau melepaskan diri dari ikatan pernikahan kalau dia mau. ya karena sudah persyaratan yang dia uh, tentukan dari awal. ya Jadi dituntut suami harus pintar-pintar bagaimana memahamkan istri bukan hanya memahamkan tapi merayu dengan baik. Iya. Barangkali demikian wallahu alam. Uh, Baik. Ini pertanyaan yang penting sekali. E, pertama, sebenarnya adat kebiasaan dalam pernikahan pada asalnya adalah mubah. Artinya, selama itu tidak bertentangan dengan syariat, maka itu boleh-boleh saja. Ya, selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi pada kenyataannya banyak sekali adat kebiasaan di daerah-daerah tertentu yang sangat bertentangan dengan syariat bahkan sampai pada tingkat dosa yang sangat besar, dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Contohnya adalah persis seperti yang ditanyakan tadi. Mencari hari baik untuk mengadakan pesta pernikahan. Bahkan ada yang lebih parah. Ya, mereka teliti kapan tanggal lahirnya si calon laki-laki dan kapan tanggal lahir calon wanita. Setelah diteliti, ternyata hasilnya apa? ini kalau mereka menikah bisa sial. Ya. Ini semuanya adalah syirik. Termasuk kategori tatayur. Syirik yang disebut dengan tatayur atau takut sial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk menunaikan hajatnya, maka dia telah menyekutukan Allah. Kenapa? Karena seorang mukmin itu harus bergantung hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah. Jangan sedikit pun bersandar dan bergantung kepada hari-hari yang dianggap baik atau takut kepada hari-hari yang dianggap buruk. Dan seorang muslim meyakini hanya Allah yang bisa menimpakan keburukan dan hanya Allah yang bisa memberi manfaat kalau seseorang meyakini hari-hari tertentu, tanggal tertentu, bulan tertentu, itu bisa memberi manfaat atau mudarat, maka berarti dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jemaah sekalian menghilangkannya mudah. Yaitu dengan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang diganggu oleh syaitan, jangan-jangan bulan ini kalau saya nikahkan anak saya atau tanggal ini saya nikahkan itu bisa membawa sial maka hilangkan perasaan seperti itu dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seharusnya pernikahan itu dipercepat, disegerakan. Ini termasuk di dalam syariat yang seharusnya jangan ditunda-tunda. Kalau sudah ada kecocokan, segera menikah. Jangan lagi menunggu eh, hari-hari uh, yang dianggap baik. Ini termasuk syirik. Termasuk syirik. Iya. Uh, tadi ada tradisi yang lain disebutkan tadi apa? Iya, tukar cincin. Pertama, kalau tukar cincin ini mereka saling pegangan tangan padahal belum nikah, itu sudah jelas perbuatan dosa. Rasulullah SAW bersabda, "La an yut'ana fi ra'si ahadikum khayatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu ditusuk kepala seorang dari kalian dengan jarum besi itu lebih bagus daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya atau tidak halal baginya iya ini yang pertama yang kedua kalau itu cincin emas kemudian disematkan kepada laki-laki maka ini termasuk dosa besar kalau wanita tidak masalah pakai cincin emas tapi kalau bagi laki-laki maka itu hukumnya haram termasuk dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa hurrima dzalika ummati." Diharamkan mengenakan emas bagi laki-laki dari kalangan umatku. Iya. Kemudian yang ketiga, kalau perhiasan itu terlihat oleh selain suaminya, maka itulah yang dimaksud dengan tabarruj dalam Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Wahai para wanita, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian dan jangan kalian bertabarruj seperti wanita jahiliyah dahulu. Para ulama mufassirin menjelaskan makna-makna tabarruj di antaranya adalah seorang wanita perhiasannya terlihat oleh laki-laki yang bukan suaminya. Iya. Kalau dia pakai perhiasan, laki-laki namanya juga perhiasan. Kenapa wanita itu menghiasi diri? Biar dia cantik. Cantiknya untuk siapa? Untuk suaminya. Ya, bukan untuk semua orang di jalan. Iya. Kemudian uh, Syekh Nuthaimin rahimahullahu taala berpendapat tukar cincin itu termasuk budaya Nasrani kata beliau. Maka tukar cincin ini berarti termasuk tasyabuh, menyerupai orang-orang kafir. Dan Nabi SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, dia bagian dari mereka. Kemudian kata beliau, kalau ada keyakinan tertentu bisa jadi syirik. Contohnya apa? Uh, di sebagian daerah suami dan istri ini atau masyarakatnya punya keyakinan Selama mereka masih pakai cincin itu, maka hubungannya akan tetap langgeng. Ya. Kalau ada satu yang melepaskan, itu pertanda bahaya, hubungannya bisa retak. Maka ini syirik. Ini adalah syirik, itu kurang lebih sama dengan uh, takut sial tadi. Ya, takut sial pada hal yang sebenarnya nggak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Pakai cincin lepas cincin nggak ada manfaat, nggak ada mudarat. Ya dan itu persis seperti orang pakai jimat. Ya. Orang pakai jimat atau bahkan persis seperti orang yang pakai sihir. ya. Sihir yang mereka sebut dengan apa? Pelet. Ya. Jadi itu pada tingkatan tertentu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya. Yang disyariatkan adalah seorang suami memberikan mahar kepada istri dan mahar itu boleh dalam bentuk cincin dan boleh dalam bentuk apa saja. Ya misalkan mobil, rumah, ya. Kalau cincin murah, ya. Mobil lah sekali-sekali, ya. Murah uh, rumah. Ya. Jangan minta cincin. Ya. Jadi boleh saja suami memberikan mahar berupa cincin kepada uh, istrinya. Barangkali demikian wallahu alam. Hmm. Yes